Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang telah menyampaikan kita ke lantai 6. Antum tahu surga itu ada berapa tingkatan antum antum? Antum, ada berapa tingkatan? 8 7 itu mah pintu. Pintu itu pintu neraka itu. Mana? Masya Allah, iya seratus betul Masya Allah. Barakallahu fikum, kiri ke belakang sana. Nah, kita bicara tingkatan jemaah. Kita baru tingkat enam. Antum kalau surga mau tingkat yang berapa? Antum mau tingkat berapa? Firdos yang paling tinggi. Nah, tapi kalau kajian mau lantai berapa? Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmatnya kita bisa sampai ke tempat ini. Anak tadi di lantai tiga kalau nggak salah sempat istirahat karena mendampingi ada orang tua yang habis operasi jantung dia duduk istirahat di situ dia ngatakan Ustaz anak nggak bisa langsung Ustaz Ustaz Robo lanjut ke tadi Masya Allah antum yang ada di atas langsung nggak berhenti itu nikmat dari Allah Subhanahu Taala maka yang ada di atas ini tanpa capek, tanpa lelah, bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan tiga tahun atau tiga puluh tahun ke depan. Apakah antum masih bisa naik ke lantai enam? Hanya Allah yang tahu itu. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, andai kata kalian mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kalian, pasti Allah akan tambahi. Pernah ada orang yang sudah sepuh naik perahu. Ketika perahu itu hendak merapat, orang sepuh ini loncat. Anak-anak muda pada heran kau sudah sepuh, kau sudah tua, kau masih bisa loncat kata dia. Apa kata dia hendak memberikan pelajaran kepada anak-anak muda nih? Hadhil awa atau hadal jism hafidnahu fi sighar. Ini badan kita jaga ketika kita masih muda. Allah indal kibar. Tak kala kita tua, Allah yang jagain. Maka para jamaah rahimahkumullah, Semoga kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim anim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin, wa ala alihi wa أجمعين ajma'in. Amma Insya Allah naiknya antum ke lantai 6 ini akan lupa. Setelah antum mendengar bagaimana perjuangan para sahabat Nabi. Kita bicara tentang kenangan indah adalah tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan kita akan sejarah-sejarah indah dan perjuangan-perjuangan berdarah yang terjadi pada bulan Ramadan. Supaya kita sadar bahwa bulan Ramadan bukan bulan kemalasan. Ramadan itu bukan bulan makan dan kuliner. Ramadan itu bukan bulan tiduran dan santai serta mencari kenyamanan karena ada sesuatu yang benar-benar membuat hati ini seperti teriris-iris. Tatkala sebelum berbuka, ternyata umat Islam memanfaatkan waktu itu sebagian di antara mereka untuk apa? Ngabuburit. Iya. Seakan-akan itulah indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan itu setelah asar kau jalan-jalan. Cari makanan, pulang berbuka bersama keluarga. Indahnya Ramadan tuh ada sahur bareng. Makan-makan sambil cerita macam-macam. Padahal di situ, di sepertiga malam akhir. Allah turun dan mengabulkan doa-doa hambanya. Kita sedang ngapain ketika itu? Allah Jalla Jalaluh mensyariatkan puasa Ramadan. Itu bukan untuk membebani kita jemaah. Bukan. Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh yang menciptakan kita. Allah mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu demi kita sendiri. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah. Betapa bahagianya diri ini tatkala dipanggil sama Allah. Antum kalau dipanggil sama orang yang antum cintai dan mencintai antum, antum tentunya akan datang dengan penuh semangat menyambut panggilan itu. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita lihat sayangnya Allah sama kita. Dia katakan, Kama kutiba alal lazina min qablikum. Ini bukan suatu kewajiban yang pertama kali diturunkan kepada umat manusia. Enggak. Umat sebelumnya udah pernah dikasih kewajiban ini. Ini anak-anak yang di kampus. Kalau sama dosen yang killer. Yang ngomong, <clears throat> kau kerjakan tugas ini. Belum ada yang pernah ngerjakan tugas ini. Aduh, kata dia, kita jadi korban ini. Tapi ketika dosennya mengatakan kau kerjakan tugas ini dan semua teman-temanmu itu sudah ngerjakan yang ini. Kalau teman-teman bisa, berarti kita bisa lah. Kenapa kita tidak bisa? Mereka bisa melakukan. Maka Allah dengan rahmatnya mengatakan, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Buat apa? buat memberatkan kalian, bukan agar kalian bertakwa kepada Allah Jalla Jalla. Tuh kita lihat Allah cinta sama kita. Tapi banyak di antara umat manusia yang tidak faham kalau dicintai Allah. Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Dan ini peristiwa pertama. Peristiwa pertama yang harus dikenang oleh umat Islam. Awal turunnya Al-Quranul Karim pada bulan tanggal berapa? Benar tanggal 17. Tanggal berapa? Tanggal 27. Fabel, Antum ambil dan antum ambil. Masya Allah. Karena anak dapat tugas suruh bagi-bagi ini itu jemaah. <laughs> Karena nggak mungkin Anda bagi ke semua. Jadi, ya, ada pendapat yang mengatakan tanggal 17. Ada pendapat yang mengatakan tanggal 27. Ada pendapat yang mengatakan tanggal 21. Tapi semua sepakat bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan. Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam kemuliaan. Malam penentuan malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir apa 10 hari pertengahan? Ya, terakhir lah. Nah, apa-apa yang angkat tangan, Fabel. Anak kasih. Nah, walaupun yang lain orang tahu dia bisa jawab, jemaah. Ya 10 ya, hari terakhir lah kita tahu. Cuma kan ada yang berpendapat Quran diturunkan tanggal 17. Apa mungkin Lailatul Qadar tanggal 17? Kayaknya enggak sih. Lebih beratnya pada tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 atau tanggal 29. Iltamusuha fil ashril awakhir. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, berburulah kalian Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Tapi kita tidak perlu membesarkan perselisihan itu. Yang jelas, Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang di bulan itu Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim. Sebagai apa? Hudal linnas. Petunjuk buat umat manusia. Para jemaah, di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kata Allah, itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Di mana nih? Di satu waktu Allah mengatakan petunjuk buat umat manusia. Di lain ayat mengatakan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bisa jawab? Di awal Al-Baqarah dikatakan hudan lil muttaqin, di 184 atau 185 Allah mengatakan hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Siapa yang mau jawab nih? Masya Allah. Mana kasih hadiah yang besar nih. jamaah. Iya, Allah katakan petunjuk buat umat manusia. Jadi kalau nggak bertakwa, nggak dapat hidayah. Antum dengar nggak di belakang? Dia katakan Al-Quran ini petunjuk buat manusia yang bertakwa manusia yang tidak bertakwa nggak dapat petunjuk. Begitu. Ya nggak apa-apa. Fadlan saja. Ya kurang lebih kayak gitu jemaah. Hidayah itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan hidayah itu taufik. Hidayah bimbingan untuk melaksanakan perintah. Ada hidayah yang berupa arahan saja. Orang mau ikut, nggak mau ikut terserah. Tapi Allah katakan hudan lil muttaqin karena yang bisa mengambil manfaat dari sana siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, gimana dia mau dapat hidayah? Apakah Ustadz bisa memaksa antum untuk mengamalkannya? Enggak. Itu terserah antum nantinya. Antum mau mengamalkan atau tidak, terserah antum. Ahibati fillah, Allah menurunkan Al-Quranul Karim dengan ayat yang pertama adalah Iqra. Bayangkan. Ayat pertama yang turun itu yang pertama kali didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disampaikan kepada umat adalah bacalah. Jadi kalau ada orang mengatakan umat Islam itu umat terkebelakang, ya, umat yang yang tidak suka membaca, berarti itu oknum. Oknum dari umat Islam. Kenapa anak katakan seperti itu? Dikarenakan Islam sendiri memerintahkan agar kita Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Suruh baca kita. Dengan nama Rabbmu yang menciptakanmu. Di sini seorang ketika membaca dia tahu. Nih Allah yang kasih aku mata nih. Aku bisa melihat nih karena Allah Jalla Jalaluh. Aku bisa memegang ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika mengenang bahwa ayat yang pertama turun itu ikhra, kita tanya sama diri kita. Dalam sehari, berapa banyak ayat yang kita baca? Ada seorang mengatakan, siapa bilang umat Islam tidak suka membaca? Iya, kalau anda lihat sekarang pada suka membaca. Di bus, pada membaca. Di lift, membaca di lapangan membaca. Baca apa? Baca Facebook, baca Twitter, baca Allahu Akbar jemaah. Bukan itu yang disuruh baca. Yang dibaca dengan nama Allah salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Hal-hal yang bermanfaat kau kalau ingin berkah hidupmu, baca Quran. Baca Quran. Kau ingin berkah waktumu, ada orang mengatakan, Ustadz, anak ini kok nggak punya waktu ya untuk beribadah. Selalu sibuk. Ah, coba baca Quran. Kok baca Quran? Mau buka Quran nggak ada waktu. Ya itu. Kau kalau kepingin waktumu tambah, kau baca Quran. Nanti Allah kasih waktu sama kau. Kerjaan yang dua jam, Allah bisa bikin satu jam buat engkau. Kenapa? Karena kau baca Quranul Karim. Allah mengatakan mubarak Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Berkah buat apa? Buat semuanya. Berkah buat sebuah negeri. Negeri ini nih. Alhamdulillah, anak sangat berbahagia sekali Tak kalah rumah-rumah tahfid, rumah-rumah Quran mulai menjamur. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya bangga, Masya Allah Ustaz, nih anak-anak Ustaz. Sudah Alhamdulillah, juz 30 sudah selesai. Alhamdulillah. Bapaknya, ya itu bapaknya gimana Ustaz? kita dia. Nah, bapaknya nggak punya waktu, bohong kalau nggak punya waktu. Bapaknya nggak mau. Alhamdulillah dia mau buat anaknya. Alhamdulillah. Karena kalau kita bicara al Al Karim, menghafalnya itu Allah mudahkan. Allah yang mengatakan sendiri. Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Kata Allah kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, mudah Al-Qur'an untuk diingat. Tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu. Tidak seperti karangan-karangan manusia. Enggak, ini kalamullah. Cuma apakah ada orang yang mau mengingatnya? Maka kita mengenang ikro, Ini bulan Ramadan, jadikan bulannya Al-Quranul Karim. Dan usahakan. Punya target. Kita itu biasanya termotivasi kalau ada batasan. Kadangkala dosen itu, ini buat mahasiswa, ketika ngasih tugas sama mahasiswa, ya kerjakan tugas ini. Berapa lama? Prof, terserah. Kira-kira kalau profesor ngomong terserah, setahun selesai enggak? Setahun enggak selesai. Tanya, udah selesai? Oh belum dok, masih banyak anu kerjaan ini itu ya Tapi ketika profnya ngomong, tujuh hari selesai. Hari Senin, anak ambil itu orang akan termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya. Dan kita pun paling tidak punya komitmen sama diri kita sendiri. Tahun ini nih aku mau baca Quran ya. Quran ini turunnya di bulan Ramadan. Masa aku tidak baca Quran di bulan Ramadan? Ya sehari kalau tidak targetnya itu jus nggak apa-apa. Tapi jam. Ana mau baca Quran tiap hari tiga jam. Banyak apa sedikit? Jamaah. Orang nonton film dua jam habis remote masih di tangan. Dia pindah lagi. set Ya, alhamdulillah. Dua jam habis diganti. anak yang kalah heran, ada orang semalaman jemaah. Itu pegang remote. Dan tidak lelah. Ketika disodorkan, ah, mas, Quran mas. Iya, iya. Saya muslim, saya baca Quran. Baca, lima menit sudah tidur. Ini ada masalah sama kita. Maka kita umat ikhra. Umat Islam, umat yang berpendidikan. Ya, adanya kampus ini didukung oleh Islam. Adanya perguruan-perguruan tinggi, adanya sekolah-sekolah yang mencerdaskan bangsa, tapi tetap harus diingat yang menjadi landasan adalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Kalau tidak, kau akan jadi orang pinter yang keblinger. Kau akan jadi orang pinter yang memanfaatkan kepintaranmu hanya untuk ambisimu. Karena kau tidak baca Quran. Bahkan ada orang-orang yang anak dengar, Allahu Akbar ya. Katanya dana mencetak Al-Quran dikorupsi. Dana mencetak kitab suci dikorupsi. Wallahu alam bisawab. Tapi kalau ada, itu karena ada orang-orang yang Qur'annya tidak dibaca, tapi Qur'annya digunakan untuk cari makan. Na'udzubillah. Taib, itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, Perang Badar. Jadi jamaah umat Islam itu ketika Ramadan nggak urusan. Urusan perang ya urusan perang tetap puasa-puasa. Kalau musafir boleh tidak puasa. Tapi kejadian perang badar itu di bulan Ramadan. Bulan dikabulkannya doa. Orang yang puasa itu punya doa yang mustajab. Lisa ini farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka, dia berbahagia. Allah, Alhamdulillah, kau berikan taufik kepada hamba sehingga hamba bisa menyelesaikan Ramadan. Ada orang yang mengatakan, Ustaz, Alhamdulillah, Ustaz, tahun ini Ana bisa puasa sampai selesai. Baru pertama dalam hidup Ana, Ana bisa puasa satu bulan. Karena banyak orang yang mengira puasa itu cuma sepuluh hari pertama. Semangat seraweh Masya Allah. Masjid baca Quran. sepuluh hari pertengahan. Mulai kendor. Sepuluh hari terakhir. Alhamdulillah Ustaz. Dagangan lancar. Iya. Jadi yang sudah buat. Buat apa? Buat ibadah puasanya udah berkurang. Padahal kebahagiaan yang sebenarnya ketika engkau berbuka. Allah memberikan taufik. Ah, di situ tuh ada doa yang mustajab. Perang Badar itu penuh dengan doa. Tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, jemaah. Kalau umat Islam mengandalkan kekuatan fisik, kalah. Karena yang dihadapin seribu tentara. Mereka pakai baju baju besi. Dikatakan 600 yang pakai baju besi. Umat Islam jumlahnya 300 belasan bukan mau perang. Mereka datang itu hanya hendak menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy terus memerangi Islam. Jadi suasana suasana perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> pada awal Ramadan itu mengajak para sahabatnya yuk ini ada pasukan orang-orang Quraisy bukan pasukan ya dagangan orang-orang Quraisy pulang dari Syam kita hadang mereka Ternyata mereka bisa lolos. Kafilah dagang itu bisa kabur. Yang dihadapin bukan kafilah dagang yang isinya cuma puluhan orang. Yang dihadapin adalah seribu tentara dengan pimpinan. Siapa pemimpin orang-orang musyrikin pada waktu perang badar? Abu Sufyan. Abu Jahal. Nah, fobol. Abu Sufyan itu yang bawa dagangan. Yang bawa kafilah itu Abu Sufyan. Tapi yang memimpin pasukan perang itu Abu Jahal. Siapa namanya Abu Jahal? Nah, siapa namanya? Bukan. Ya, Amr bin Hisham bukan Amir. Ya, nggak apa-apa. Amr bin Hisham. Allah bercerita, baca surat Al-Anfal nanti pulang dari sini. Peristiwa yang dikenal dengan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada jumlah umat Islam yang sedikit Apakah mereka menang karena jumlah mereka sedikit? Bukan. Mereka menang karena Allah membantu mereka. Tapi biasanya jumlah yang sedikit itu tawakalnya lebih besar. Dia bersandar kepada Allah, Masya Allah. Habis-habisan. Tapi yang jumlahnya banyak, kadangkala bersandar kepada, oh tenanglah. Kita berapa orang kita? Oh, seribu. Musuhnya? Tiga ratus. Ah, tenang. Cuma tiga ratus lah. Kita banyak jumlahnya. Tuh. Allah menceritakan di surat Al-Anfal ayat 17. Falam taktuluhum. Kalian tidak membunuh mereka. Allah qatalahum. Tapi Allah yang membuat mereka terbunuh. Wama romaita iz romait. Ketika engkau melempar panahmu, sejatinya bukan engkau yang menyebabkan panah itu sampai dan mereka mati. Walakin Allah haroma. Tapi Allah yang membuat anak panahmu itu jadi tepat sasaran. Allah jemaah. Tatkala umat Islam benar-benar membantu Allah, Allah mengatakan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Antum belajar tuh dari perang Badar Apapun yang dihadapin umat Islam, berapapun jumlah pasukan musuh, jangan takut. Kalau kita takut sama Allah, kita nggak usah takut sama musuh Allah. Tapi kalau kita berani sama Allah, kita takut sama musuh Allah. Kita banyak berbuat dosa, kita banyak berbuat maksiat, ketemu musuh-musuh Allah, kita gimana mau menghadapin mereka? <clears throat> Dan kalau kita lihat sekarang nih jemaah, jumlah mereka yang memusuhin Islam, berapa jumlah mereka? Lebih banyak dari jumlah umat Islam. Secara senjata, Amerika, China, Rusia, Eropa lebih canggih dalam persenjataan mereka daripada umat Islam. Umat Islam hanya konsumen. Beli pesawat terbang? Ya beli. Nanti jatuh pesawatnya. Karena memang nggak bikin. Beli peralatan perang? Beli. Emangnya mereka jual sama kita yang terbaru dari mereka? Enggak. Peralatan-peralatan terbaru itu ya kalaupun diberikan kepada negeri-negeri yang berperang itu sekedar untuk percobaan aja. Berhasil nggak senjata ini? itu dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ustaz, Ustaz ini kok bicaranya ada musuh buat umat Islam? Allah yang ngomong. Antum harus sadar bahwasanya peperangan antara kebenaran dan kebatilan itu ada. Permusuhan itu ada. Dan Islam datang dengan cinta. Ingin bagaimana permusuhan ini hilang. Bagaimana negeri menjadi damai. Tentram. Penuh cinta dan kasih dan Nabi kita Alaihissalam diutus rahmatan lil alamin. Dan ah, Quranul Karim rahmah minallah tabaraka wa ta'ala. Itu tujuan Islam datang. Tapi kita harus tahu ada orang-orang yang nggak suka sama kita. Ada orang-orang yang benci sama kita. Sampai kapan? Ya sampai hari kiamat mereka benci sama kita. Kita hidup, nam bertetanggaan, kita hidup saling menghargai, saling menghormati, tapi tetap kita yakin bahwa ada permusuhan dan kelak akan ada peperangan yang terjadi. Iya. Nah, terus bagaimana menghadapi mereka, Ustaz? Dengan jumlah yang lebih banyak, pasukan yang lebih pinter, peralatan yang lebih canggih, ya antum belajar dari perang Badar. 300 belasan menghadapi Seribu Allah kasih kemenangan. Kok bisa mereka menang? Di sini Allah yang memenangkan mereka. Intan surullah surkum. Kalau kalian membantu Allah, Allah akan bantu kalian. Bantu dengan apa? Tegakkan syariat Allah di diri kita. Kita laksanakan perintahnya. Kita tinggalkan larangannya. Kita tegakkan Islam di rumah tangga kita. Di istri kita di anak-anak kita, di pembantu kita, di tempat kerja kita. Tatkala engkau memiliki jabatan, umpamanya pas waktu sholat, katakan kepada anak buahnya, Afwan, semuanya sholat. Kan zuhur masih luas waktunya. Iya. Tapi ini panggilan dari Allah. Masa kita nggak datang? Sholat dulu lah. Masya Allah tuh. Tuh dia bantu Allah. Tuh. Dia tebarkan Islam. Dia berdakwah. Ada yang berdakwah dengan hartanya. Ustaz, Ana nggak bisa ceramah. Ustaz, terus terang. Karena Ana memang tidak mondok dahulunya. Baik. Antum bisa bantu apa untuk Allah? Allah kasih rezeki sama anak. Ustaz. Iya. Antum bantu dengan duit antum. Antum kirim da'i-da'i ke pedalaman. Allah jamaah. Kalau antum melihat da'i-da'i pedalaman itu jamaah. Ada da'i-da'i yang mengantarkan ya sekedar datang untuk berdakwah lewat sungai, dia tidak balik wutuh separuh badannya dimakan oleh buaya. Itu mereka berdakwah membantu agama Allah. Kita ini yang tidur nyaman, yang dikasih keluarkan rezeki, kau kirim tuh. Ada orang yang mau berangkat dakwah, saya yang biayain. Berangkat kau dakwah. Saya mungkin nggak bisa. Saya akan cari duit, saya akan jadi orang kaya. Nah, fobok, kau jadi orang paling kaya se-Indonesia kalau bisa. Tapi duitmu untuk Allah. Untuk dakwah. Ingat, kita kalau ingin menang, dimanapun kita berada, belajar dari perang badar. Di situ semangat para sahabat untuk berjuang, Allahu Akbar. Ketika pasukan perang itu sudah berbaris, terjadi perang tanding, ada Hamzah, ada Ali, ada Ubaidah kalau nggak salah. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Kemudian mulai peperangan antara pasukan dengan pasukan ada satu anak muda yang berada di sebelah kanannya Abdurrahman bin Auf. Yang satunya lagi di sebelah kirinya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ngeliat ke kanan, aduh, anak muda. Artinya belum belum punya pengalaman perang dia. Kirinya aduh sama juga anak muda. Pikirnya seperti itu. Abdurrahman bin Auf berharap dia berada diapit dengan dua orang yang lebih. Lebih apa? Lebih gagah, lebih kuat. Tapi takdir Allah Abdurrahman berada di antara dua anak muda belia. Tapi ternyata yang di samping Abdurrahman mencolek Abdurrahman. Dia panggil, Ya Am, wahai paman. Aina Abu Jahal. Antum lihat anak muda di masa itu. Dia kenal sama Abu Jahal. Kata Abdurrahman. Malak wali Abu Jahal. Apa urusanmu sama Abu Jahal? Kata dia. Balagani annahu kana yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar dia suka mencela Rasulullah sallallahu Wallahi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta ajal minna. Demi Allah kalau aku melihat dia, tubuhku tidak akan berpisah dengan tubuhnya sampai tewas siapa yang lebih cepat mati di antara kita. Ternyata yang di sebelah Abdurrahman walaupun dia anak muda tapi dia seorang singa. Dia ingin berjuang untuk nabinya. Dia ingin cari itu orang-orang kafir yang hebat, tidak ada masalah. Dia tahu Abu Jahal orang yang sudah berpengalaman perang. Tapi dia punya niat untuk membela agama Allah. Sama ternyata yang di sebelah kirinya juga mencolek Abdurrahman bin Auf. Ketika datang tuh panglima orang-orang kafir Quraisy Abu Jahal Amr bin Hisham Kata Abdurrahman bin Auf, "Hadza sahibukuma." Ini orang yang kalian cari ini. Subhanallah, dua pemuda itu lari seperti singa yang sedang mengejar buruannya. Dia deketin Abu Jahal, dia tebas Abu Jahal. Berdarah-darah Abu Jahal. Lalu dua orang itu balik untuk menjumpai siapa? Untuk menjumpai kekasih mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memberikan kabar gembira. Kalau orang yang selama ini mencelamu ya Rasulullah, mencacimu, dia ya sudah mati. Dua orang ini mengatakan, aku membunuh Abu Jahal untukmu ya Rasulullah. Dua orang aku. Rasul tanya, mana pedang kalian? Sudah kalian usap nggak darahnya? Belum Rasulullah SAW. Ditunjukkan. Kalian berdua yang membunuh dia. Subhanallah. Itu kejadian di perang badar. Pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu juga ada seorang pemuda. Yang umurnya 16-17 tahun. Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau nggak salah namanya Umar bin Abi Waqqas. Nah, dia mau ikut perang. Sama Nabi alaihissalatu wassalam nggak boleh. Kau oh, masih kecil, tapi dia nangis. Aku mau berangkat Rasulullah SAW. Ya udah. Itu yang makaikan pedang, itu abangnya. Saat. Dipasangin pedang sama saat bin Abi Waqas. Apa yang dia cari dalam kehidupan ini? Wanita yang cantik, rumah yang mewah, jabatan dan kedudukan. Apa sih yang ada di dunia ini semua bakal ditinggal. Semua itu fana. Maka dia mencari sesuatu yang abadi dan kekal selama-lamanya. Dan dia perang, tewas dalam peperangan itu. Ahibatibillah. Itu pada waktu bulan Ramadan. Kalian lihat anak-anak muda di masa itu. Sedangkan sekarang nih, anak umur 17 tahun di mana? Ngapain sekarang? SMA, main futsal, jalan-jalan, duduk-duduk, bertamasya. Ya itulah yang menyebabkan kebangkitan Islam itu terlambat. Tatkala kita banyak menghabiskan waktu untuk permainan. Untuk yang serius, ada permainan-permainan yang serius, silahkan kau lakukan. Pulang perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan membawa harta rampasan perang dan 70 dari pasukan Quraisy ditawan pada waktu itu. 70 tewas dari mereka dan 70 ditawan. Ini kemenangan Allah berikan pada bulan Ramadan. Kemudian zakat fitrah. Nah, zakatul fitr itu diwajibkan di bulan Ramadan. Anda mau tanya. Siapakah orang yang wajib bayar zakat fitr? Nah. Orang yang beragama Islam Iya, orang Islam Mampu kemampuannya sampai seperti apa dia wajib zakat fitur? Apa harus punya mobil? Barakallahu fikum. Ya, kirim ke belakang sana. Jadi dia punya makan buat semalam, hari itu atau dua hari dia punya makanan, dia wajib zakat fitur. Berbeda dengan zakat mal yang nisabnya 85 gram emas zakat fitur beda. Di sini Allah mengajarkan kepada umat Islam di bulan Ramadan untuk berbagi. Karena ada sebagian orang yang tidak mengeluarkan zakatul fitr di bulan Ramadan. Karena merasa anak miskin Ustaz. Baik, di rumah nu ada apa? Ya beras adalah satu kintal itu. Karena dia dapat dari orang kan? Dapat dia dari orang. Ya kau keluarkan. Karena ada orang-orang yang kalau sudah duit masuk, nggak bisa keluar dari dia. Dia merasa terus tidak mampu. Lah Allah mengajarkan kepada kita. Tujuan zakat fitrah itu apa? Sudah sini. Tujuan kita bayar zakat fitrah itu apa? Membersihkan harta. Itu mah zakat mal. Mensucikan diri dari apa? Dari dosa. Orang puasa nih. Banyak dosanya orang puasa. Baik, nggak apa-apa, fabel. Menyucikan diri, bukan menyucikan harta ya. Karena dia memang nggak banyak hartanya. Baik. Agar harta itu tidak berputar di kalangan orang orang kaya. Ya, ini zakatul mal. Mana jamaah? Membersihkan orang-orang puasa dari apaan? Membersihkan orang-orang yang puasa. Ya, dia membersihkan dosa-dosa orang yang puasa dari omongan-omongan yang dia ya mungkin salah ngomong, ada kedustaan, ada kebohongan, betul. Dan untuk ngasih makan orang miskin. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke belakang sana. Nah, itu tuhratan sa'im wa tu'matan lil masakin. Kata Nabi SAW untuk membersihkan orang puasa minal lagwi war rafas dari ucapan-ucapan dari tindakan-tindakan yang tidak pantas dilakukan seorang yang puasa. Wa matan lil masakin dan ngasih makan buat orang-orang miskin. Itu kita belajar di bulan Ramadan. Orang miskin pun kalau punya kelebihan harta, kelebihan makanan, untuk malam itu, untuk dua malam, dia bagi. Ini kita belajar kalau sedekah itu jangan nunggu kaya. Mahasiswa ini harus belajar sedekah sejak jadi mahasiswa. Jangan nunggu antum jadi dosen. Kalau antum mahasiswa pelit jadi dosen, tambah pelit antum. Nah, karena sesuatu itu ala bisa karena karena biasa. Sering anak ingatkan, orang itu ketika punya harta sedikit, itu kesempatan dia untuk bersedekah. Kenapa? Karena nominalnya masih sedikit. Engkau dapat kiriman, yang kos-kosan dapat kiriman, Ustaz, anak dikirim sama Umi. Tiap bulan tuh, ya 300 ribu, Ustaz. Gimana anak mau sedekah? Kenapa nggak bisa sedekah? Ya anak 10 ribu itu buat makan sehari, Ustaz. Nah, Sekali-kali kau puasa. Nah, uang itu buat sedekah. Biasakan kau sedekah. Dan nanti ketika kau jadi dosen, kau jadi kaya, kau akan lebih mudah sedekah. Orang punya uang 300 ribu. Sedekah. Sedekah 10 ribu berat apa enggak mah, Enggak berat lah. Cuma 10 ribu. Iya, ya, bismillah Ustaz. Tapi orang punya 300 juta. Sedekah berapa? Hah? Sedekah 10 juta. Mungkin dia sholat istikharah. Benar, itu orang kadang kala ya Allah 10 juta banyak banget ya. Kok ingat dulu waktu kau kuliah. Kau sedekah 10 ribu. Kau tidak berat sama sekali. Kenapa sekarang kau jadi berat? Karena cinta dunia sudah mulai melunturin hatinya. Sehingga berat. Di sini kembali Ramadan itu pelajaran supaya kita belajar sedekah, ngasih buka orang yang yang puasa, masya Allah jemaah. Anak tadi dapat dapat informasi yang yang buat hati anak hampir menangis dengan itu. Di sebuah masjid itu mereka tiap Ramadan ngasih berbuka buat 2000 orang tiap hari jemaah. Tidak pakai kotakan. Tidak pakai nasi bungkus tidak pakai uh, yang telepon apa namanya? Iya, itu tuh. Nggak pakai itu. Pakai piring beling. Kenapa? Enggak, dia pakai piring beling aja dikirimin gitu ya. Kenapa? Kata mereka karena ibu-ibu di kampung mau dapat pahalanya nyuci piring. Antum bisa bayangin. Sampai seperti itu mereka cari pahala. Kita kan kalau pakai plastik dibuang. Selesai. Tapi ketika nyuci ingin dapat pahala nyuci piringnya orang yang puasa bayangkan. Mungkin dia tidak mampu. Ustaz, Ana nggak mampu kalau ngasih berbuka. Tapi Ana punya tenaga. Ana bisa cuci piring. Subhanallah. Maka belajar Ramadan ini. Kita untuk jadi lebih baik. Ya, terhadap saudara kita. Punya kelebihan, kau bagikan. Tidak punya kelebihan, kau punya tenaga. Kau bantu dengan tenagamu. Apa yang bisa kau lakukan? Ada orang bagi-bagi berbuka bilang, Pak biar saya yang bagiin. Antum paling nggak dapat pahala? Membagikan. Ada orang mau zakat fitrah, aduh katanya. ana yang antar aja ke rumah yang miskin pak. Walaupun saya belum bisa zakat fitrah, saya paling nggak tenaga saya ini ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kejadian di bulan Ramadan pada tahun kelima Hijriah. Perang Hondak itu terjadi pada waktu bulan Syawal. Tapi persiapan untuk perang itu pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu informasi datang. Kalau orang-orang kafir hendak menyerang kota Medina di sini para sahabat mulai menggali parit. Mereka lebaran, kita kalau lebaran pakai baju baru. Mereka lebaran ngapain? Gali parit mereka jawab. Supaya kita tahu nih, setelah kita Ramadan, jangan lupa. Ada euforia Idul Fitr yang membuat orang menjadikan awal berbuka dia kemaksiatan kepada Allah. Awal Eid Masya Allah, jalan-jalan. Jalan-jalan, ya kalau jalan-jalan nggak masalah. Tapi kalau tempat itu tempat kemaksiatan, kau jalan-jalan ke sana. Ya Ustaz kan sudah sebulan kita bersih-bersih. Allahu Akbar. Na'udzubillah Maka tolong belajar. Perang Hondak itu terjadi di bulan Syawal. Di saat orang-orang menikmati sekarang ini. Menikmati ketupat ya. Menikmati lontong. Para sahabat Nabi itu sebagian tidak bisa makan. Karena tidak ada yang mereka makan ketika perang Hondak. Di bulan Syawal. Dan persiapan itu mulai bulan Ramadhan. Kita nih yang sudah nyaman, sudah nikmat di bulan Ramadan, masih malas untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah terjadi Fathu Makkah. Penaklukan kota Mekah. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berdakwah di Mekah. Ditambah 40 tahun beliau hidup di kota Mekah. Ternyata kota Mekah tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diusir dicekal, bahkan mau dibunuh. Tapi ternyata tak kalah harus hijrah, beliau hijrah. Nih buat orang-orang yang hijrah. Buat orang-orang yang hijrah sekarang, ya hijrah itu sampai hari kiamat akan tetap ada. Selama ada negeri Islam, ada negeri non-Islam, Selama ada orang-orang yang tidak benar, orang-orang muslim disyariatkan mereka untuk hijrah dari negeri itu menuju negeri Islam. Rasulullah hijrah. Bawa apa dari Mekah? Bawa badannya saja. Rumahnya ditinggal. Asetnya semua ditinggal. Dan para sahabat melakukan semua itu ketika hijrah. Dan itu tuntutan orang yang hijrah. Jadi kalau ada orang yang hijrah, Ustaz, anak dulu, Masya Allah Ustaz hartanya banyak, ini itu macam-macam. Tapi setelah ana hijrah, kok kayaknya ya susah. Ustaz. Ya memang seperti itu. Untuk diuji kebenaran hijrahmu. Ada orang-orang Islam dari Timur Tengah hijrah ke Australia. Alhamdulillah Ustaz, Ana waktu di Timur Tengah itu kerjaan susah. Sekarang di Australia banyak fulus. Dia hijrah untuk menyelamatkan agamanya atau menyelamatkan perutnya. Sebagian untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Orang hijrah dari negeri Islam, Ustaz negeri Islam tapi ya seperti itulah susah hidup di sana. Anak setelah hidup di negeri-negeri anggap Australia atau Eropa dia merasa hidup lebih nyaman ya Kau harus mempertaruhkan keimananmu nantinya di sana. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Para sahabatnya hijrah. Abdurrahman bin Auf hijrah. Umar bin Khattab hijrah. Abu Bakar Siddiq hijrah. Mereka hijrah meninggalkan semua kelezatan mereka. Sampai kota Medina nggak punya rumah. Nggak punya tempat tinggal. Bukan hijrah lalu dapat hotel ya. Allahu Akbar. Itu yang namanya Abu Bakar dan Bilal sakit-sakitan berada di kota Madinah. Sebagian sahabat kena penyakit. Ternyata kota Madinah itu berwabah. Jadi orang yang dari luar kota Madinah itu fisiknya tidak mampu biasa. Akhirnya pada sakit para sahabat Nabi. Sampai Abu Bakar Siddiq atau Bilal bin Rabah kalau sudah sakitnya parah dia berteriak uh, kangen sama kota Mekah. وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لشامة syamatun watafilu kata beliau ya Allah kapan aku bisa minum dari mata air mijannah kapan aku bisa ngelihat lagi itu gunung-gunung yang ada di kota Mekah mereka rindu jemaah siapa yang tidak rindu dengan kampung halamannya akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah agar wabah di kota Madinah itu dipindah dari kota Madinah dan Allah kabulkan. Mulai sahabat hidup tapi tetap susah. Antum melihat Ali bin Abi Thalib bercerita, pernah suatu hari aku lapar sekali. Nggak ada makanan. Aku mau berangkat ke Masjid Nabawi. Dalam perjalanan dilihat ada orang Yahudi sedang menimba di sumurnya. Dilihat sama Ali. Siapa tahu mungkin orang itu mau mempekerjakan Ali. Orang Yahudi. Karena orang Yahudi kaya-kaya yang ada di Medina mereka. Akhirnya dipanggil, ya Arabi. Wahai orang Arab. Mau kau. Satu timba, satu butir kurma. Supaya antum tahu bagaimana hidup susahnya para sahabat. Satu timba, satu butir kurma. Iya, kata Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali dapat satu, satu genggam. Terus katanya, kau lanjutkan? Enggak, sudah cukup ini kata Ali. Dia bawa, dia makan dan sebagian diberikan kepada Rasulullah SAW. Susah mereka hidup jemaah. Ketika penaklukan kota Mekah, setelah delapan tahun diusir dari Mekah. Kita ini harus belajar. Kadangkala ujian Allah ketika hijrah itu nggak setahun. Ada orang mengatakan Ustaz setelah setahun hijrah kok ekonomi ana masih belum membaik ya. Setelah dua tahun ya mungkin kau perlu delapan tahun. Seperti Fathu Makkah. Nah delapan tahun jemaah. Baru bisa balik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Sepuluh ribu tentara pada waktu itu. Kenapa terjadi Fathu Makkah? Pada tahun ke-6 Hijriah terjadi yang namanya perdamaian Hudaybiyah. Jadi ada genjatan senjata antara umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy selama 10 tahun. Itu pengakuan orang-orang kafir dengan keberadaan negeri Islam. Mereka mau mengadakan perjanjian. Nah, tapi ternyata itulah mereka berkhianat. Ingat umat Islam jangan sampai berkhianat. Karena itu bukan sikap seorang muslim. Orang-orang kafir yang berkhianat. Ketika mereka berkhianat, maka Rasulullah SAW membawa ribu tentara. Mekah dikuasai. Rasulullah SAW masuk ke Mekah pada bulan Ramadan. Di atas ontanya Qaswa. Beliau masuk Mekah tidak dengan ihram. Beliau masuk Mekah dengan pakaian perang. Dengan mighfar. Antum tahu mighfar? Mighfar itu seperti uh, helm perang ya. Yang dari apa? Yang dari besi. Ada yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu pakai imamah sauda. Beliau pakai imamah berwarna hitam. Beliau masuk ke Mekah dengan kemenangan, tapi tidak dengan mendongak sombong. Lah, beliau meletakkan dagunya di dadanya. Beliau menunduk sambil membaca firman Allah, Inna fatahna laka fatham mubina. Dengan ontanya. Allah yang kasih kemenangan. Bukan karena jumlahmu. Bukan karena usahamu tapi karena Allah. Oke, usaha diperintahkan ikhtiar. Naam. Tapi tetap dalam semua itu, yang membuat kau bisa berusaha siapa sih? Allah. Maka Nabi membaca firman itu supaya ingat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami membukakan buat engkau. Memberikan kepadamu sebuah kemenangan yang nyata. Siapa yang ngasih? Allah. Jangan sampai umat Islam, oh karena kita, karena jumlah kita, karena kita melakukan ini. La jamaah. Hada min fadli Rabbi. Katakan kalau dapat nikmat, ini kemuliaan dari Rabbku. Sampai Mekah. Dikumpulkan tuh 2000 penduduk Mekah lebih. Dikumpulkan di depan Masjidil Haram. Mereka tuh yang selama ini menyakiti Rasulullah SAW. Mereka yang menghina, mereka yang pernah memboikot Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tiga tahun, sampai para sahabat Nabi itu makan daun-daunan, sampai kotoran mereka seperti kotoran kambing. Tiga tahun itu dilakukan oleh penduduk Mekah. Kemudian mereka mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka membunuh para sahabat Nabi ketika perang Uhud. Tatkala Nabi bisa menguasai mereka semua mereka Nabi kalau ingin membunuh mereka semua sallallahu alaihi wasallam bisa mereka beliau lakukan. Karena penduduk Mekah telah melakukan kesalahan yang besar. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan kepada semua yang ada di sana, "Idhabu fa antum tulaqa." Silahkan kalian pergi semua, kalian bebas. Memaafkan yang terpuji itu bukan memaafkan karena kita tidak bisa balas dendam. Kau bagaimana dengan pulang? Aku sudah maafkan dia. Kenapa kau maafkan? Ya mau gimana lagi? Enggak mungkin aku ngelawan dia. Berarti dia memaafkan karena terpaksa. Kalau dia bisa melawan, dia bisa memberikan balasan, dia akan membalas. Bukan ini maaf yang yang dimuliakan. Nabi SAW menceritakan bahwasanya al-afu indal maqdirah. Memaafkan ketika kita bisa balas dendam. Ketika kita bisa membuat mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. Lalu kita mengatakan, nah, aku sudah maafkan engkau. Itu Nabi lakukan jamaah. Beliau maafkan penduduk Mekah. Setelah 8 tahun beliau tidak bisa masuk Mekah kecuali pada tahun ketujuh ketika beliau hijrah, ketika beliau umrah. Nih, kejadian Fathu Makkah pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan, apa umat Islam tiduran? Ustaz, katanya tidurnya orang puasa, ibadah Ustaz. Mungkin nanti ada, katanya Ustaz, tidur waktu kajian itu barokah Ustaz. Siapa yang ngomong jemaah? Tidur pada waktu perang itu nikmat dari Allah. Betul. Allah tuh kasih para sahabat Nabi pada waktu perang Badar tidur. Kenapa? Orang yang takut biasanya nggak bisa tidur. Antum lah kalau di kamar ya, ada suara-suara malam sendirian. kata kata ya Allah, kata dia antum. Antum ketakutan nggak bisa tidur. Kapan orang bisa tidur? Ketika orang merasa aman. Bayangkan Allah berikan nikmat kepada para sahabat Nabi di medan perang. Di hadapan musuh-musuh yang seribu, Allah kasih mereka ngantuk dan mereka tidur. Maka kalau kita bicara tidurnya orang yang puasa, ya kau tidur secukupnya. Artinya kau memang biasa tidur seperti biasa. Cuma malam harinya kau tambah bangunmu. Para sahabat perang pada bulan Ramadan, engkau tiduran saja. Alhamdulillah saat anak sih nggak tidur Pagi itu habis subuh, anak sempatkan main game sampai sebelum zuhur. Karena orang kalau sudah main game biasanya sulit berhenti. Sampai kemarin di mana orang main game terpanjang di dunia? Sampai tiga hari dia main game. Gitu. Na'udzubillah min Hati-hati jemaah. Mereka penaklukan kota Mekah pada bulan Ramadan. Dan di depan kita ada bulan Ramadan. Kita minta sesuatu yang besar buat umat Islam di bulan Ramadan ini. Baik, hancurnya berhala-berhala itu pada bulan Ramadan. Ada 300 60 berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Nabi SAW pakai tongkatnya setiap beliau tunjuk berhala itu jatuh di, di wajahnya. Sambil beliau membaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuq. Maka kita jadikan bulan Ramadan bulan tauhid bulan membersihkan diri dari kemaksiatan. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan tempat-tempat kemaksiatan ditutup. Nah, tapi kadangkala tempat-tempat kesyirikan masih terbuka. Karena orang berpikir seakan-akan kesyirikan itu ya lebih lebih rendah daripada zina umpamanya. La jamaah. Dosa yang tidak diampuni itu syirik. Andai kata engkau berzina dengan seribu wanita. Kemudian engkau memiliki tauhid. Masih punya la ilaha illallah yang dijaga. Dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Masih ada kesempatan masuk surga. Tapi andai kata engkau berhaji seribu kali. Berumroh seribu kali. Kau bersedekah seribu triliun. Tapi engkau melakukan sekali kesyirikan. Dan engkau tidak bertobat Kata Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushrakabi. Wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya orang kalau mati dalam kesyirikannya, Allah tidak akan ampuni dia. Tapi pada tahun ke-9 di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima delegasi orang-orang yang memasuk Islam Tahun ke-10 juga lanjutan dari itu. Di antara yang datang ke kota Madinah pada bulan Ramadan disebutkan adalah Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Baik, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Siapa yang tahu fadilahnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali? Masya Allah. Usapan Masya Allah, Barakallah Fikum. Nah, Iya, Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini termasuk sahabat yang masuk Islam terakhir. Salah satu keutamaan Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ketika Jarir datang, Nabi lagi pidato di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulu min hadzal fajj atau yadkhulu min hadzal bab min hadzal bab rajulun alaihi mashatu Akan masuk dari pintu ini seorang lelaki yang di wajahnya ada usapan malaikat. Jari bin Abdul Bajali. Para sahabat tuh sambil dengar ceramah, dia liatin dari pintu itu. Ketika ada orang masuk, semua mata memandang Jari. Jari jadi nggak enak dia. Ya Allah, kenapa diliatin aku kata dia. Akhirnya dia sampai mendekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Nabi menghamparkan selendangnya untuk Jarir bin Abdullah. Dalam riwayat lain Nabi memberikan bajunya untuk Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Lalu beliau mengatakan, "Idza atakum karimu qaumin faakrimu." Kalau datang kepada kalian orang yang terhormat di suatu kaum, kalian harus menghormatin dia. Kita kadang-kala yang baru ngaji ini, oh pukul rata semuanya. Ustaz, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Iya, betul. Ayat itu betul. Tapi kita diperintahkan untuk menghormati orang-orang yang tua. Kalau orang ini terhormat di kaumnya, ini anak-anak muda. Kalau kau mendapatkan ini orang yang paling terhormat di kaumnya. Ketika dia datang, kau kasih jalan, fadol. Fadol, silahkan. Duduk di depan sini umpamanya. Kau persilahkan dia. Karena apa? Karena dia ini orang terhormat di kaumnya. Kalau dia jadi benar, insya Allah kaumnya semua pada benar. Ini yang perlu kita pelajarin. Dari peristiwa datangnya Jarir bin Abdullah al-Bajili ke kota Madinah. Kemudian jamaah, peristiwa lain yang terjadi di bulan Ramadan adalah perang Qadisiyah. Disebutkan pada tahun 15 ya atau tahun 17 Hijriah terjadi perang Qadisiyah. Pelan perang umat Islam melawan Persia. Jumlah pasukan umat Islam diperkirakan 30 ribu. Jumlah pasukan Persia 120 ribu. Ada yang mengatakan sampai 200 ribu. Jumlah umat Islam antara 30 sampai 50 ribu. Masya Allah. Pasukan umat Islam sudah mulai banyak. Umar bin Khattab ketika mau perang Qadisiyah di itu. Dia ingin memimpin peperangan itu sendiri. Dia mau berangkat sendiri. Kata para sahabat, jangan. Kau jangan berangkat. Kalau kau nanti tewas di sana, takut ada kekacauan nanti di negeri Islam. Tapi kau kirim orang, ketika pasukan itu kalah, kita masih bisa membackup mereka nantinya. Kata Umar, iya. Terus siapa yang akan memimpin? Kata para sahabat, kau punya singa yang sedang di kandangnya. Sedang di tempat dia duduk. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. saat ini sakit ya mah Nanti ketika perang, saat itu mimpin pasukan perang itu tidak di atas kuda. Tapi di atas tendanya sambil tengkurap. Kenapa? Badannya semua isi bisul. Nggak bisa dia naik kuda. Dia itu bisa di atas perutnya aja. Belakangnya semua itu isinya bisul. Tapi dia memimpin pasukan perang. Tatkala itu. Perang itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ada kisah seorang wanita yang empat anaknya mati ketika perang Qadisiyah. Siapa coba? Nih. Ketika perang Qadisiyah di bulan Ramadan ini perempuan ini menyuguhkan untuk Allah empat putranya. Masya Allah. Nah, siapa namanya Khansa? Siapa namanya Khansa? Khansa itu bukan nama. Nah, Khansa binti Amr. Tumadir, namanya Tumadir bin Amr. Khansa itu di bulan Ramadan empat anaknya semua dia suguhkan buat Allah Jalla Jalla. Antum bayangin orang tua melihat empat anaknya mati di medan perang. Dia lihat empat-empatnya tewas dan dia bersyukur kepada Allah mengatakan alhamdulillahilladzi akramani bi syahadatihi. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan tewasnya mereka semua. Dalam peperangan itu berlangsung tiga hari berlarut-larut. Di bulan Ramadan jemaah. Tiga hari berlarut-larut mereka perang dari pagi sampai malam istirahat. Ternyata pasukan Persia dipimpin oleh Rustum. Mereka pakai kuda itu pertama kali perang umat Islam melihat senjata orang-orang kafir yang baru buat mereka. Jadi kuda itu kalau ketemu gajah, pada lari semua. Kata mereka gimana ini? Akhirnya sahabat ngomong gimana nih kalau kita bikin strategi. Onta itu dikasih baju. Onta dikasih baju coba. Kasih kain-kain ya, kasih macam-macam. Kan onta tinggi juga coba. Dikasih sesuatu yang buat gajah itu takut. Jadi gajah melihat onta dengan pakaian yang macam-macam jadi mundur. Tapi tetap nanti maju lagi dia. Karena dipaksa maju oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya para sahabat mengatakan, ah, itu sniper-sniper para sahabat ketika itu dikasih uh, arahan, matanya di panah. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu, itu puluhan ribu pasukan musuh tewas. Allah berikan pada bulan Ramadhan Setelah perang itu, apa selesai peperangan dengan Persia? Belum selesai. Pada tahun 21 Hijriah. Tidak pada bulan Ramadan kejadian itu. Lanjutan dari perang Qadisiyah namanya Perang Nahawan. Sa'ad bin Abi Waqqas kirim surat. Ini pasukan musuh semakin banyak gitu. Mereka tahu kalah, mereka berusaha untuk memperkuat diri mereka. Maka siapa yang mau diutus sih? Umar bin Khattab mengatakan, iya siapa yang mau diutus? Musyawarah Umar bin Khattab. Kata para sahabat, engkaulah yang lebih tahu dengan sahabat-sahabatmu ini. Siapa yang pantas untuk jadi panglima perang? Siapa jemaah? لا أبو عبيدة لا جماعة النعمان ابن مقرن المزني Nu'man bin مقرن atau مقرن al-Muzani. Dia diutus. Ini Nu'man lagi sholat di Masjid Nabawi. Dalam riwayat dia dipanggil sama Umar. Sini Nu'man kata dia. Aku akan kasih kau tugas. Aduh Amirul Mukminin kata dia. Jangan kau kasih aku tugas untuk jadi gubernur atau untuk ngambil zakat. Aduh enggak aku enggak mau. Dia sudah. Karena dilihat negeri-negeri Islam sudah semakin luas gitu. Sebagian sahabat diutus jadi gubernur. Atau jadi Amirul zakat. Enggak kata Umar. Aku akan utus kau untuk berjumpa dengan Persia. Kata Nu'man aku berangkat berangkat dia jemaah. Subhanallah, subhanallah. Peperangan itu benar-benar berat. Ketika perang Kodisia baru nih. Sehingga mereka bisa kalah. Ini semakin kuat. Tapi ingat yang memberikan kemenangan itu Allah. Bukan jumlah dan bukan kepiawaian dalam berperang lah. Ada orang Masya Allah piawai main pedang macam-macam. Dipanah mati. Selesai dia. Apa kemana kepayuan? Tidak ada. Beberapa hari termasuk berat ya ma. Nggak berhasil-berhasil umat Islam. Akhirnya di hari yang terakhir. Ah, Nu'man bin Muqarrin mengumpulkan semua bala tentara. Kata dia, aku mau berdoa. Dan kalian aminkan doaku. Kumpulkan pasukan itu. Dalam doa itu, Nu'man mengatakan, Ya Allah, berikan kepada kami kemenangan, Ya Allah. Dan jadikan aku orang yang pertama mati di antara mereka. Minta mati syahid. Dan betul. Itu An-Nu'man berperang dan dia tewas. Ketika tewas, oleh Al-Mughirah bin Syu'bah atau sahabat lainnya ditutup. Jangan dikasih tahu pasukan yang lainnya. Kita terus berperang. Dan berperang Allah berikan kemenangan kepada mereka. Subhanallah. Setelah Allah berikan kemenangan, itu dikirim satu orang untuk memberikan kabar gembira kepada Umar bin Khattab atas kemenangan itu. Umar itu tiap hari menunggu. Menunggu cerita akhir dari peperangan itu. Datang orang masuk kota Madinah Ditanya, gimana kondisi perang? Kata dia. Gimana kondisi perang? Iya, aku akan kasih berita, kata dia datang. Orang ini mau ngasih berita kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Nggak tahu kalau yang dari tadi itu Umar bin Khattab. Subhanallah. Dia ngomong, kenapa kau nggak kasih ke aku? Aku, wahai Nggak, nggak, nggak apa-apa, kata dia. Gimana? Kondisi perang. Kata dia, iya, ya, Mukminin. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam, tapi telah meninggal An-Nu'man bin Muqarrin. Al-Muzani radhiyallahu taala Dan meninggal fulan, fulan, fulan. Disebutkan banyak sahabat yang mati. Banyak sahabat-sahabat yang mulia tewas pada perang itu. Terus siapa lagi yang meninggal kata dia. Kata yang bawa berita ini masih banyak yang tewas. Tapi orang-orang yang kau nggak kenal sama mereka. Kau nggak kenal sama mereka. Kata Umar, "Wa ma darrahum an la ya'rifahum Umar, lakin Allah ya'rif." Apa masalahnya Umar nggak kenal sama mereka, tapi Allah kenal sama mereka sama. Wallahi jamaah. Itu lanjutan dari perang Qadisiyah. Perang apa? Perang Nahawan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Di sini kita lihat. Ternyata yang membuat mereka menang itu iman mereka kepada Allah. Umar mengatakan apa bahaya mereka. Umar gak kenal sama mereka. Tapi Allah kenal sama mereka. Kita ambil pelajaran di sini nih. Bahwa tatkala kita beramal, kita beramal untuk Allah. Kalau kita beramal untuk diri kita sendiri, atau untuk pujian orang yang ada kita sakit hati. Dan antum tidak akan tulus beramal. Umpamanya ini, panitia kajian. Kita di sebuah lembaga dakwah atau yayasan atau panitia kajian. Nggak mungkin semuanya jadi pembawa acara. Ada orang-orang yang kadang-kala kalau tidak dijadikan pembawa acara umpamanya, anak jadi anak jadi apa? Anak bagian parkir. Aduh, jadi parkir anak. Enggak lah, males lah anak kata dia. Kau oh, jadi pembawa acara, alhamdulillah ya anak datang. Kenapa? Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ketika di sebuah yayasan, sebuah lembaga, kadangkala ada rotasi jabatan. Kadangkala antum di atas, antum diturunkan, kadangkala antum dari kasih jabatan. Jangan takut. Aku ini beramal bukan buat yayasan ini. Aku beramal buat Allah. Kalau aku jadikan tukang satpam untuk jaga, aku akan jaga. Kau katakan kepada dirimu. Jangan menjadi budaknya harta. Jangan jadi budaknya kehormatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tuba li rajulin akhizin bi anani farasihi fi sabilillah. Ash'ar ash'asa aghbar. Ya, kata Rasulullah s.a.w. Tuba li rajulin. Surga buat seorang. Buat seorang hamba, seorang laki. Yang dia pegang tali kendali kudanya. Di jalan Allah. Dalam kondisi ya rambutnya ber, berdebu. Kakinya juga berdebu. Ya mungkin wajah dia namanya orang dalam peperangan ya. Tidak nyaman dilihat In kana fis kana fis wa in kana fil hirasa kana fil hirasa. Kalau dia dikasih bagian paling belakang di bagian dapur umpamanya, ya dia kerjakan. Kalau dia dikasih tugas penjagaan di depan, penjagaan di depan yang berarti kalau ada panah yang terlemparkan dia akan jadi korban pertama, ya dia Dia tidak mencari posisi. Orang ini Kata Rasulullah SAW, "Ini sa'zan lam yu'zan lah. Kalau dia minta izin sama atasannya, dia nggak dikasih izin. Kalau dia mau nolong orang lain, ngomong sama atasannya, nggak diterima syafaatnya juga. Artinya orang ini benar-benar, ya Allah, nggak ada nilainya di depan panglimanya. Tapi jamaah, di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan tentang orang seperti ini, Rubba ash'as agbar madfu'in bil abwa. Berapa banyak orang-orang yang rambutnya berdebu, kusam rambutnya, kakinya banyak debunya, pakaiannya mungkin tidak indah. Dia kalau ke rumahnya orang di, diusir ya. Tapi kalau dia minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Antum jadilah amilullah. Kita beramal untuk Allah. Anda mau ditaruh di bagian mana? Apapun kerjaan anak-anak akan lakukan. Tadi Umar memberikan pelajaran kepada utusan itu. Bahwasanya orang-orang yang tidak dikenal Umar, karena mereka tidak punya jabatan, karena mereka posisinya hanya sebagai pasukan biasa, apa yang membahayakan mereka kata Umar? Kalau Allah kenal sama mereka, Allah kenal sama mereka. Berapa banyak tuh orang yang terkenal di muka bumi tapi tidak dikenal oleh Allah Jalla Jalla. Penaklukan Andalusia pada tahun 92 Hijriah. Disebutkan oleh sejarawan itu terjadi pada waktu bulan Ramadan. Ramadan jemaah. Tariq bin Ziyad masuk ke negeri Andalusia. 92 berarti 81 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam sudah menyeberang kemana? Ke Eropa, bayangkan. Antum ingat Islam masuk Andalusia bulan Ramadan tahun 92 Hijriah. Tapi kemana Islam di sana sekarang? Hilang. Setelah 800 tahun Islam berada di bumi Spanyol dan Portugal, Islam itu hilang. Kau tanyakan kepada orang-orang yang selalu bersenandung hak asasi manusia. Kemana hak asasi umat Islam ketika di sana? Kemana? Bukankah mereka senantiasa mengatakan kebebasan, feriah, mereka mengatakan keadilan. Subhanallah, mana keadilan buat umat Islam? Mana kebebasan buat umat Islam melakukan agamanya? Emangnya Islam merusak agama orang lain? Tidak. Tapi tatkala orang-orang kafir berkuasa, tatkala Ratu Isabella dan Raja God bersatu ketika itu, Islam hilang dari dataran Andalusia. Hilang. Antum kalau membaca kitab Al-Muhalla. Kitab Al-Muhalla itu ditulis oleh Ibnu Hazm. Al-Andalusi. Atau Al-Qurtubi. Dia dari Cordoba sana Antum kalau membaca tafsir Jami' Ayatil Ahkam. Jami' Ahkam. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tafsirnya Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi. Beliau itu dari Cordoba. Dan anak katakan tidak ada ulama di negeri kita yang menulis kitab seperti tulisan ulama-ulama Spanyol. Sampai hari ini. Seperti kitab Al-Muhalla seperti kitab umpamanya tafsir dan kitab-kitab yang lainnya. Antum kau tahu negeri-negeri yang Barcelona, antum dengar Toledo, kemudian Madrid, mana lagi Malaga, Cordova, antum negeri-negeri Valencia, Valencia itu, itu negeri-negeri Islam dan dibuka di bulan Ramadan. Allah berikan kepada mereka kemenangan. Kepada umat Islam. Tapi tak tatkala mereka lupa dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan. Ketika mereka lupa dengan ayat-ayat Allah, dengan perintah-perintahnya dan larangannya. Allah tinggal kasih kekalahan sama mereka. Maka ingat, tak tatkala umat Islam dihinakan, bukan karena musuhnya yang kuat. Bukan. Dari dulu musuh umat Islam itu lebih kuat dari umat Islam. Kehinaan umat Islam ini bukan karena musuhnya lebih kuat, enggak. Perang Badar musuhnya lebih kuat, enggak? Lebih kuat. Ketika perang Hondak musuhnya lebih kuat, iya. Ketika perang Kodisia sama musuhnya jauh lebih ahli perang, lebih banyak jumlahnya, Ketika perang Nahawan sama. Terus bagaimana dengan kekalahan di Andalusia? Apakah karena jumlah pasukan musuh lebih banyak? Karena mereka lebih terlatih perang? Bukan. Karena umat Islamnya yang meninggalkan Allah. Allah mengatakan, Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah memenangkan kalian, maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Wa iyahzulkum Tapi kalau Allah membiarkan kalian, faman dalladzi yansurukum min ba'di? Siapa yang akan membantu kalian? Kalian mau minta tolong sama siapa? Kalian mau berjer, menjerit, berteriak, minta tolong sama PBB, minta tolong pada Amerika, minta tolong kepada NATO, minta tolong sama siapa? Kalian tinggalkan Allah, Allah ninggalkan kalian. Allah kalau mau menghancurkan mereka jamaah. Subhanallah. Allah tinggal kirim angin. Antum tahu kekuatan Allah. Ketika ada tsunami di Jepang, apa yang bisa dilakukan Jepang? Ketika ada badai Katrina atau badai yang lainnya, apa yang bisa dilakukan oleh negeri-negeri kafir? Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa mengatakan kepada rakyatnya, tolong semuanya mengungsi. Semuanya mengungsi. Itu kekuatan Allah Jalla Jalaluh. Allah mengingatkan kita dengan kekuatannya di surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب Kemana, kemana kau? Mana Fir'aun? Apakah Nabi Musa memenangkan peperangan dengan Fir'aun karena telah berlatih Bani Israel berperang? Enggak, jemaah. Karena mereka bersama Allah. Mereka bersabar. Diperintahkan untuk tidak melawan Fir'aun, ya mereka sabar. Diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan Mesir. Mereka nurut dan mereka meninggalkan Mesir. Ketika meninggalkan Mesir, Allah tinggal tenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Habis semuanya. Di sini kita perlu belajar bahwa kemenangan umat Islam di bulan Ramadan bisa menaklukkan Andalusia karena mereka bersama Allah. Dan kekalahan mereka setelah bertahun-tahun melaksanakan Ramadan di Andalusia, di Spanyol dan di Portugal hilang. Dan ingat, tidak ada jaminan. Nih, tempat kita ngaji akan terus ada. Nggak ada jaminan. Ya Tatkala kita meninggalkan Allah, kita bisa jadi terusir dari negeri kita sendiri. Dan Allah akan jadikan orang-orang asing yang menguasai negeri kita. Bisa! Kenapa nggak bisa? Andalusia sudah jadi bukti buat kita. Kenapa tidak bisa? Rohingya, antum tahu Rohingya? Apakah bukankah dulu itu negeri Islam? Yang banyak umat Islam, kenapa sekarang umat Islam diusir, dibantai, dibunuh dan semua hanya diam melihat? Kita hanya bisa kirim apa? Kirim beras. Kita kirim duit. Saudara-saudara kita dibunuh. kita embakin, terluka, kita hanya bisa ngobatin mereka. Iya, kita hanya bisa membungkus jenazah mereka. Kita benar-benar hina Kenapa? Karena kita meninggalkan Allah. Jangan berpikir, iya Ustaz mereka lebih kuat. Lah, selalu mereka lebih kuat dan umat Islam selalu jumlahnya lebih sedikit. Dan Allah berikan kemenangan. Ingat karena kembali kepada Allah. Baik. Perang Hittin yang dipimpin oleh Salahuddin al ayubi pada tahun 584. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Salahuddin al Perang itu jamaah mulai sebelum Ramadan. Lama berbulan-bulan. Ketika mau masuk bulan Ramadan, menteri-menterinya Salahuddin berinisiatif gimana kalau kita berhenti dulu. Salahuddin berpikir, berhenti dulu janganlah. Aku takut ajalku datang sebelum kemenangan ini Allah berikan. Kita perang di bulan Ramadan. Dan Allah berikan kemenangan kepada umat Islam di bulan Ramadan. Kembali tuh Palestina setelah hampir 200 tahun dikuasain oleh orang Salibis. Kembali ke tangan umat Islam sampai tahun 1948 Palestina diberikan kepada Israel diberikan kepada Israel. Kenapa bisa seperti itu? Di bulan Ramadan Allah berikan kemenangan kepada Salahuddin. Karena mereka bersama Allah jamaah. Maka sekali lagi kenangan-kenangan indah ini paling tidak memotivasi kita semua. Menjadikan bulan Ramadan ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tidak malas di bulan Ramadan. Kau punya waktu kosong baca sejarah. Baca perang bajar baca penaklukan kota Mekah, baca perang Odisia, baca perang Nahawan, baca penaklukan Andalusia. Kau lihat bagaimana segelintir umat Islam masuk ke Andalusia dan menaklukkan mereka. Salah satunya mereka itu tahu dengan keadilan umat Islam. Mereka tahu dengan kezoliman raja-raja mereka. Jadi tunjukkan keindahan Islam. Bikin orang-orang itu takjub bahwa Islam itu indah. Jangan sampai orang takut masuk Islam gara-gara kelakuan kita umat Islam. Jangan. Kita akan berdosa besar ketika orang mau masuk Islam gara-gara ngelihat kita. Aduh, anak nggak mau masuk Islam. Eh, orang Islam kayak gini nih. Akhirnya orang itu nggak jadi masuk Islam. Hadza wallahu alam sab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga memotivasi kita untuk lebih dekat sama Allah, lebih semangat beribadah. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Manfaatkan waktu untuk mengkaji. Jadi kalau antum tadi capek dari lantai dasar ke lantai enam nggak seberapa. Jangan sampai antum ya gimana sih panitianya ini? Kajian lantai enam nggak pakai lift. Allahu Akbar. Jamaah ya, dulu perjalanan 700 km sebagian sahabat jalan kaki jamaah. Masa antum cuma beberapa meter naik ke atas? Kalau bisa, Memang gedung-gedung tinggi ini nggak pakai lift lagi sudah. Biar sehat umat Islam tuh jalan kaki semuanya. wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Nah. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Eh, Ustaz, semoga selalu diberikan keberkahan. Afwan, sekarang banyak sekali bermunculan para penghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sikap kita yang harus apa apakah kita harus memerangi mereka dan bagaimana sikap kita sebaiknya Ustaz? Subhanallah jemaah. Adanya orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pertanda kita yang terhina. Kenapa mereka berani menghina Rasul SAW? Karena mereka tahu kita ini nggak ada bobotnya umat Islam. Nggak perlu ditakutin. Apakah kalau umat Islam itu memiliki kekuatan, memiliki iman yang kuat, mereka berani menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak berani jamaah. Yang tidak dekat sama Allah. Jadi yang pertama sikap kita itu. Yang kedua, ya kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan menepis apa yang mereka sebutkan tentang Nabi Muhammad SAW dan itu tidak benar. Salah satunya dengan kita mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang yang menyebabkan mereka menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu komentar-komentar kita yang tidak baik. Jadi adanya celaan itu sebenarnya balasan dari apa yang kita lakukan. Anak kadang kala baca komentar orang-orang ya, dia mencela umat yang lain. Akhirnya umat itu mencela agama kita dan mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu sudah tercela, kok nggak usah sibuk mencela mereka. Ada apa kau capek? Ya aku membela agama Allah. Mereka itu sudah mereka itu sudah tercela. Tapi gara-gara engkau mencela mereka, Allah itu melarang kita mencela Tuhan-Tuhan orang kafir. Supaya orang kafir tidak mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita yang menyebabkan celaan terhadap Nabi itu terjadi. Itu mungkin yang bisa kita lakukan. Dan kita laporkan di negeri kita, kita bisa laporkan orang-orang seperti itu dan tidak didiamkan jamaah. Kenapa kita tidak membunuh dia saja Ustaz? Seperti Mu'ad bin Amr bin Jamuh yang membunuh Abu Jahal. Iya, itu kondisinya dalam kondisi perang jamaah. Dan ketika kalau antum baca sejarah, Rasulullah SAW itu mengirim beberapa sahabat untuk membunuh pencela Nabi alaihi Salah satunya syariatu Abi Afak kalau nggak salah. Yaitu diutus untuk membunuh seorang wanita yang kerjanya mencela Nabi Alaihissalam. Tapi siapa yang mengutus dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pemimpin negara pada waktu itu. Hada wallahu alam Nah. Syukran Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya. Betapa indah kenangan pada zaman Rasulullah SAW. Namun sebagai Muslim kita merasa gelisah dan khawatir dengan kondisi negeri kita saat ini. Mohon arahan, arahan Ustadz untuk uh, untuk kami. Dan kemudian pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita seharusnya sebagai Muslim terhadap orang-orang yang menentang hukum Allah? Syukran Ustaz. Subhanallah. Yang menentang apa? Hukum Allah. Iya, para jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan kondisi negeri kita ini Allah telah mengatakan bala intasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a Nih kalian nih kalau kalian bersabar dan bertakwa makar-makar musuh kalian itu tidak akan membahayakan kalian. Syaratnya apa? Sabar dan takwa. Kita punya nggak sabar dan takwa? Berarti kalau kita ingin yang kita khawatirkan itu pergi, maka kita harus bersabar dan bertakwa. Tingkatkan ketakwaan. Tingkatkan kesabaran. Takwa itu didasari dengan ilmu. Maka insya Allah dan terus terang, orang-orang kafir itu takut dengan perkembangan ilmu umat Islam yang mereka balik kepada agamanya. Tidak dengan teknologi umat Islam. Enggak. Karena mereka tahu kekuatan umat Islam itu sepanjang sejarah bukan dengan teknologi mereka. Mereka sudah berulang kali memerangi umat Islam. Oleh karena itu tatkala Louis ke-9 itu ditawan oleh Salahuddin al ayubi pada waktu perang Salib. Dia di penjara, dia berpikir di sana. Kayaknya memang nggak mungkin mengalahkan umat Islam lewat senjata. Bukan karena kekuatan umat Islam. Dia cari apa sih kekuatan umat Islam. Ternyata kekuatan mereka itu di keimanan mereka. Karena kalau umat Islam beriman, Allah akan bantu mereka. Walaupun dengan senjata yang sederhana. Kita ingat dulu kita menang dari Belanda. Apa karena kita punya tank? Enggak. Kenapa kita menang? Bambu runcing kata dia. Pakai bambu runcing. Dan bagaimana Amerika kok bisa ngebom Nagasaki dan Hiroshima? Siapa yang ngatur semua itu? Allah jalla jalla. Allah bikin, bisa bikin musuh itu saling berantem dan bertikai. Sebagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun di dalam lautan, Allah bisa melakukan itu kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Cuma sayangnya kita yang harus sampai kualitas Allah bantuin kita. Jadi kekhawatiran antum itu jangan terlalu berlebihan. Tapi yang khawatir itu kalau umat Islam ini tidak beriman kepada Allah. Walaupun mereka berkumpul jadi satu, tapi kalau tidak beriman kepada Allah, ya mereka akan bercerai-berai nantinya. Akhirnya yang dilakukan oleh Louis kesembilan itu mereka berpikir bagaimana meruntuhkan pilar-pilar kekuatan umat Islam. Salah satunya yang kata mereka, tuh selama umat Islam baca Quran dan faham artinya Al-Quran, kita tidak akan menang. Gimana caranya? Kau buka kerudungnya wanita, kau tutupi dengan kerudungnya Al-Quran Karim. Menang. Iya. Fitnah terbesar lelaki, fitnah terbesar antum itu apa? perempuan Siapapun antum, Ustaz, ana alhamdulillah hafal 30 juz. Iya, walaupun 30 juz kalau ada perempuan lewat ya setan tetap goda ini ya Allah. Anaknya siapa ini ya? Apa itu? Itu manusia. Bagaimana kalau perempuan itu kerudungnya dilepas? Bagaimana kalau perempuan itu dengan pakaian yang mini? akan lebih besar lagi godaannya. Bagaimana kalau ternyata kerudung dan pakaian wanita itu digunakan untuk membungkus Quran yang antum hafal? Selesai sudah jamaah. Jadi kalau kita bicara bagaimana menghadapi itu, ya kitanya harus kembali kepada Allah. Kekuatan musuh itu sebenarnya tidak besar kalau dibandingkan dengan kekuatan Allah. Nggak ada apa-apanya jemaah. Kalau kita membandingkan kekuatan musuh, ah, Indonesia anggap kita lihat ya, ekonomi umat Islam tidak memegang ekonomi. Iya, kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Kita yang tidak mau mandiri. Bahkan umat Islam tenggelam dalam riba. Dan mereka merasa tidak berdosa. Maka kalau yang antum khawatirkan benar untuk masa depan negeri ini, perbaikin keimanan, sabar dan takwa. Kalau sabar dan takwa, Jangan takut. La yadurrukum kaiduhum syai'ah. Makar mereka tidak akan membahayakan kalian. Tapi kalau kalian tidak sabar, mudah disulut emosinya, mudah ditunggangin, habis kalian. Hancur kalian Tapi kalau kalian sabar takwa, takwa tentunya dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan kita tahu, gimana antum berpikir hukum Islam? Iya, Dulu ada pertanyaan. Syekh pernah mengatakan, ada yang bertanya di Pakistan, Syekh kata dia, ini negeri kita ini tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya. Coba kau tanya kepada orang-orang di negerimu. Mau nggak mereka dengan hukum Islam? Kau tanya. Datang ke orang. Kau orang Islam nih. Kita tidak bicara orang kafir. Pak, Bapak setuju nggak kalau anu hukum Islam tidak akan aduh janganlah katanya. Nanti banyak orang yang tangannya dipotong. Katanya. Nanti banyak orang yang dirajam. Orang Islam mengatakan itu karena dia tidak tahu dengan Islam. Maka orang Islamnya pun tidak mau dengan hukum Islam. Jangan bicara orang kafir. Orang Islamnya nggak mau. Faktor apa yang menyebabkan seperti itu? Nggak paham dengan agama Islam. Tidak paham bahwa hukum Islam itu keadilan. Dan hukum Islam itu jamaah. Antum bicara bukan cuma hudud. Bukan hanya rajam. Bukan hanya eh, potong tangan lah. Itu dari awal Al-Quran sampai akhir itu hukum Allah. Hadis-hadis Nabi itu hukum Allah. Kadangkala kita ini ingin sesuatu yang besar, hukum yang kecil di rumahmu tidak kau tegakkan. Kau bersama istrimu tidak pakai hukum Islam. Pakai hukum emosi dan nafsumu. Gimana kau akan minta hukum Islam? Kau bersama anak-anakmu, kau bersama anak buahmu. Ya kita tegakkan syariat Allah ini di diri kita sendiri. Yang pertama tauhid, janji Allah akan turun. Ingat janji Allah akan turun. Tapi kalau tidak, tidak mungkin. Maka yang harus digarap adalah mendakwahkan tauhid, memperbaiki agama umat, mengembalikan bangsa dan negeri kita supaya paham bahwa Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Terus terang, banyak orang yang takut dengan Islam itu. Ada namanya Islam Islam fobia, Iya. Ada orang ketakutan dengan Islam. Karena banyak media yang berusaha untuk menyudutkan umat Islam. Islam itu kau tahu Islam, ah, oh, bom yang terjadi. Itu itu Islam tuh. Kau tahu. Terus Islam apa lagi? Islam tuh rajam tuh. Orang berzina, padahal dia saling mencintai, dirajam sama dia. Itu Islam tuh. Akhirnya benar. Orang-orang jadi takut sama Islam. Tapi jamaah, Mentari itu walaupun tertutup awan, suatu saat awan itu akan pergi dan cahaya itu akan menerangi kembali. Kita yang harus berjuang untuk itu. Hada wallahu a'lam Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Dari, baik, Bapak Ibu sekalian, masih banyak pertanyaan yang berada di meja panitia, namun insya Allah waktu, waktu kita terbatas, kita akan masih bacakan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama Ustadz, Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, semoga yang datang di kajian hari ini dipertemukan Allah SWT di bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Uh, Ustadz, persiapan ap apa saja bagi kami untuk menyambut datangnya bulan Ramadan dan mohon nasihat Ustadz. Nah, Masya Allah. Ya jamaah. Keberhasilan itu Selain yang pertama dan terakhir adalah taufik dari Allah Jalla Jalaluh. Tapi persiapan dan semangat memiliki peran penting dalam keberhasilan itu. Allah memerintahkan kita untuk beramal. Bagaimana supaya kita sukses di bulan Ramadan ini? Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya paling tidak salah satunya adalah menghadiri kajian-kajian sebelum bulan Ramadan. Untuk menambah keimanan kita. Karena dengan datangnya kajian ini paling tidak ya harapannya pulang kita iman itu sudah bertambah. Sehingga dengan iman bertambah kita masuk bulan Ramadan, ketika nanti pintu surga dibuka kita sudah bisa lari. Mulai sekarang nih ngajinya. Tinggal empat hari, tinggal enam hari ya. Antum masih bisa membaca Al-Quranul Karim dengan ditambah volumenya yang biasanya cuma ba'dal maghrib baca Quran, sekarang ditambah. Ba'dal maghrib dan ba'da subuh. Yang biasa ba'dal maghrib dan ba'da subuh baca Quran ditambah nih. Ba'da asar anak mau baca Quran. Atau tambah lagi yang tidak pernah sholat sunnah mulai nih. Ya Allah bener ya. Anak ini sepanjang tahun cuma sholat yang lima waktu aja. Kapan anak mau nambah sholat anak? Sedangkan bulan Syaban bulan diangkatnya amal nih. Tambah kau. Sholat duhanya yang nggak pernah sholat duha. kobliyahnya yang nggak pernah qobliyah. Witirnya mulai kau tambah. Jadi ada persiapan. Karena terus terang. Kalau kita nggak siap. Nanti di bulan Ramadan. Ah, kita nggak bisa. Seperti orang-orang yang mereka merasakan nikmatnya Ramadan. Kadang-kadang antum lihat. Antum sholat traweh, di sebelah antum ada orang yang sholat. Kakinya lurus gini. Kadangkala dia miring. Miring. Karena bacaan imamnya panjang. Miring lagi. Allah. Gemeter-gemeter kadangkala dia. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa. Banyak orang yang hanya sholat malam kapan? Ketika Ramadan saja. Dan itu pun dengan kualitas yang sangat minim sekali. Wallahu alam bisawab yang nggak tahu di Jakarta. Tapi di kampung itu masih banyak orang yang sholat traweh hanya kejar target jumlah. Tidak melihat kualitas. Masih banyak. Dan ini menyedihkan sekali ya. Kalau tetap seperti ini umat Islam. Kan tujuannya Quran ini diturunkan agar direnungi Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Gimana kalau bacaannya cepat, orang nggak tahu apa yang dibaca. Wallahu alam. Mungkin seperti ada orang yang pasang kaligrafi di rumahnya. Dia beli kaligrafi dengan harga 5 juta, dia pasang di ruang tamu. Bagus. Nah, ditanya orang ini, Mas bagus banget kaligrafinya. Bacaannya apa? Wallahu a'lam. Ya, anak nggak tahu ini bacanya Karena orang hanya melihat keindahannya saja. Sedangkan Quran diturunkan untuk ditadaburi, untuk dimaknai dan diamalkan dalam kehidupan ini. Ketika orang ingat sholat terawih ini sholat sunnah. Jadi seharusnya makmum ini tidak intervensi kepada imam. Karena kadang-kala makmumnya ini Siapa yang jadi imam? Bulan, ah, anak mau laporan sama takmir masjid. Nanti. Datang ke takmir masjid. Pak takmir tolong nih ya. Imamnya jangan dipakai lagi nih. Karena kepanjangan. Cuma itu masalahnya. Tapi kalau ada yang cepat, Masya Allah request imam uh, takmir masjid tolong besok yang itu lagi tuh. Wah, bagus dia Masya Allah. Bagus kenapa? Yaitu anak sampai rumah itu masih bisa nonton nano. Jadi ya. Jadi karena cepat sholatnya sampai rumah bisa ada yang ditonton dia. Tapi kalau imam yang satunya Allah sudah habis tuh acaranya tuh. Ini ini bermasalah. Maka persiapan kita mulai sekarang dipersiapkan. Makannya juga dikurangi. Antum melihat antum biasa makan banyak, enggak lah, anak ngurangin lah supaya Ramadan nanti bisa tidak makan yang banyak seperti itu. Memang sunnahnya di bulan Syaban banyak berpuasa sunnah, tapi setelah tanggal 15 pertengahan itu bagi orang yang tidak biasa puasa, tidak dianjurkan bagi dia puasa. Tapi yang udah biasa puasa, lanjut dia puasa sunnah, tidak ada masalah. Kemudian terlahim ya. Karena ini bulan diangkatnya amal kebajikan. Antum mungkin punya salah sama keluarga. Antum ada kerabat-kerabat yang antum putuskan rahimnya. Hati-hati. Karena di bulan Syakban ini, orang yang menyimpan dendam dan permusuhan dengan saudaranya, itu tidak diampuni dosanya. Maka antum bulan Syaban sebelum masuk Ramadan lakukan hal itu. Kemudian persiapan Ramadan antum bikin jadwal. Jadwal kerja. Antum lihat apa yang mau antum lakukan. Ramadan antum bagi menjadi tiga sesi. Sepuluh hari pertama, sepuluh hari pertengahan, sepuluh hari terakhir. Ingat sepuluh terakhir itu antum harus punya program yang lebih banyak lagi. Karena banyak orang Ramadan ini bukan naik turun. Jadi kita lihat masjid-masjid itu ketika awal Ramadan, Masya Allah. Softnya itu sampai ke trotoar. Sepuluh hari terakhir tinggal sedikit. Kenapa? Karena banyak orang tidak punya program. Dia itu mau ngapain di bulan Ramadan ini? Yang ada ya udah seperti tahun lalu. Ngapain kita sibuk-sibuk? Ya kok tahun lalu kan nggak ngerti bahwasanya ada Lailatul Qadar. Kau pernah nggak dalam hidupmu itikaf di masjid? Nggak pernah sih, kata dia. Tapi kan nggak wajib itikaf. Iya, kita tidak bicara wajib dengan tidak wajib. Kau kenapa mendaki gunung sampai bermalam-malam di gunung? Apakah wajib mendaki gunung? Ya enggak, cuma aku kan seneng. Ya inilah, kenapa kau tidak seneng dengan yang disenengin Allah dan Rasulnya? Kau lebih seneng dengan Anda lihat kayak gitu cuma Orang nggak punya program. Lihat orang kalau mau mendaki gunung ya, apalagi mahasiswa nih. Apa istilahnya? Ma mapala, masya Allah. Dia itu keluar duit, pulang nggak dapat apa-apa aja mah. Betul. Mapala dapat apa kalau pulang? Nggak dapat apa-apa, dapat capek. Dapat capek, dapat foto. Nih, anak foto di sini. Nah, itu dia lakukan. Dan dia nabung tuh untuk itu. Kenapa? Untuk Ramadan. Kita tidak mempersiapkan untuk itu. Jadi ya, antum lihat nih. 30 hari. Hari yang paling mulia yang mana? Oh yang ini nih. Dari 21 sampai 30. Program apa nih yang harus aku lakukan? Aku kayaknya harus mulai ninggalin umpamanya 10 hari terakhir Facebooknya ditutup. Twitternya ditutup. Atau kalau bisa dari awal sudah Ramadan. Itu anda lihat sebagian ustadz-ustadz Masya Allah. Mereka kalau sudah masuk Ramadan. Dia izin keluar dari grup. Dia tulis, Afwan, anak keluar dulu dari grup. Nanti ketemu bulan syawal. Masya Allah. Itu izin mereka. Kenapa? Ya kita perlu membatasi interaksi dengan masyarakat ketika bulan Ramadan. Karena apa? Karena ini bulannya Al-Quranul Karim. Udah 330 hari kau sibuk dengan dunianmu. Masa nih di sisa hari engkau tidak di 30 hari ini memanfaatkan. Jadi harapan anak semua punya program kerja yang jelas, waktunya dibagi supaya selesai Ramadan paling tidak antum bisa bersyukur kepada Allah mengatakan alhamdulillah ya Allah Ramadan tahun ini aku bisa lebih baik dari tahun lalu. Hadza wallahu a'lam Nah. Baik Ustaz Syukran wa jazakallahu khair dan Bapak Ibu sekalian, kita beranjak kepada akhir acara. Kepada Ustaz kami mohon untuk nasihat penutup kami silakan. Barakallahu fiik. Iya. Ada satu pertanyaan jamaah tadi yang Ana ditanya dan ini bagus mengingatkan kesalahan Ustaz. Ana tadi ditanya Ustaz, Ustaz tadi di ceramah pagi itu nyebutkan kalau Rasulullah SAW nggak punya pembantu. Padahal kan ada Anas bin Malik ya, ada Kaab bin Rabi'ah al Aslami, ada Sauban, ada banyak tuh pembantu-pembantu Rasulullah SAW. Iya betul. Tapi biasanya pembantu itu tidak sampai ngurusin urusan dalam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau kalau sudah masuk kamarnya, ya sudah, beliau sama Aisyah radhiyallahu taala beliau membantu urusan istrinya, tapi kalau beliau urusan keluar atau apa, kadang kala beliau mau ambil udu, kadang kala beliau mau mau buang hajat itu biasanya ada pembantu yang membantu Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, Ana terima kasih banyak kepada yang mengingatkan Ana tadi. Adapun di penghujung acara ini, Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Antum yang datang ke sini, yang naik dari lantai 1 ke lantai 6, dan kepada ibu-ibu yang ada di bawah, yang mereka ditaruh di basement, katanya dia, mungkin ibu-ibu lebih lebih hangat daripada kita di sini jamaah.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 Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.